وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات أعزني الله وإياكم Kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan segenap nikmatnya dan juga karunia-Nya sehingga kita dimudahkan untuk bisa bertemu dan berkumpul di dalam majelis yang mulia ini yaitu majelis ilmu. Kemudian Semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Tema pembahasan kita pada pagi hari ini sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama insyaallah kita akan membahas mengenai kiat-kiat untuk menjaga hati. Mengingat tema ini adalah adalah tema yang sangat penting. Sebab inti dari seorang manusia adalah hatinya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda sebagaimana dalam hadis An-Nu'man bin Bashir yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan ala Wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu Yang apabila dia baik maka baiklah seluruh anggota badan yang lainnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu Apabila dia rusak maka rusaklah seluruh anggota badan yang lainnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hatinya. Kalbunya. Maka al-qalb hati bagi manusia adalah komando yang akan mengarahkan anggota-anggota jasadnya yang lain. Kalau hatinya mengarahkan kepada kebaikan, maka anggota-anggota badan yang lainnya akan berbuat baik. Sebagaimana apabila hati itu mengarahkan kepada kejahatan, kepada keburukan atau kejelekan, maka semua anggota badan yang lainnya akan berbuat jelek, berbuat yang buruk berbuat kejahatan. Maka sangatlah penting seorang hamba menjaga hatinya. Melindungi hatinya dari hal-hal yang bisa membuatnya sakit. Dari hal-hal yang bisa mengotorinya dengan kotoran-kotoran yang bahkan bisa membuat hatinya menjadi mati. Oleh karena itu, orang yang bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak, adalah orang yang bisa menjaga hatinya. Orang yang bisa menjaga hatinya. Karena orang yang bisa menjaga hatinya di dunia ini sehingga dipenuhi dengan kebaikan Allah akan turunkan kepadanya ketenangan sebagaimana di yaumil qiyamah orang yang bisa menjaga hatinya dan bertemu dengan Allah membawa hati yang selamat selamat dari kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan dan diisi dengan kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah maka dia akan sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-87 sampai ke-89 Allah menyebutkan Allah bercerita tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan, "Wala tuhzini yauma yub'atsun." Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yaitu pada hari manusia dibangkitkan dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka untuk berada di padang mahsyar di hadapan Allah tabaraka wa taala. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yaitu pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak keturunan illa man atallaha biqalbin salim kecuali orang yang bisa datang kepada Allah dengan hati yang selamat hati yang selamat mengenai hati yang selamat ini ada beberapa penafsiran para ulama Sebagian mengatakan bahwa hati yang selamat yaitu hati yang diisi dengan tauhid dan terlepas dari keraguan. Sebagian yang lain mengatakan bahwa hati yang selamat adalah hati yang selamat dari akhlak-akhlak yang rendah, sifat-sifat yang jelek. Ada pula yang mengatakan bahwa hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari perkara-perkara bid'ah dan condong kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang mengatakan bahwa hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari fitnah harta benda serta anak keturunan. Ada beberapa penafsiran di kalangan ahli tafsir mengenai hati yang selamat. Tetapi pendapat yang paling yang paling dekat yang paling universal dan mengumpulkan makna-makna yang lainnya adalah pendapat Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya. Di mana beliau menyatakan bahwa al-qalbus salim huwa al-qalbul khalis. Hati yang selamat itu adalah hati yang murni, hati yang bersih. Bersih daripada kesyirikan, bersih bersih daripada kebinahan, bersih daripada kejelekan, kejahatan, sifat-sifat yang buruk yang dimurka oleh Allah. Hati yang bersih yang diisi dengan tauhid, Hati yang bersih yang diisi dengan ketaatan kepada Allah. Hati yang bersih yang diisi dengan ketundukan kepada sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang bersih yang terlepas daripada sifat-sifat yang jelek, tabiat-tabiat yang buruk, hati yang bersih, hati yang tidak tertetesi dengan bintik-bintik hitam disebabkan oleh kemaksiatan kepada Allah dan juga kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah makna yang lebih universal, yang lebih dekat, yaitu yang diucapkan oleh Al Imam Al Qurtubi rahimahullah bahwa al qalbus salim hati yang selamat yang bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat adalah al-qalbul khalis yaitu hati yang murni, hati yang bersih. Hati yang murni, hati yang bersih dari segala kejelekan dan keburukan. Maka seorang mukmin haruslah sangat perhatian kepada hatinya. Hendaklah dia mewaspadai perkara-perkara yang akan membuat hatinya menjadi sakit. Dan penyakit hati itu ada dua. Ada yang hissian, ada pula yang maknawian. Hissian wa maknawian. Ada yang sifatnya fisik. Ini adalah penyakit hati yang menimpa hati secara fisik. Ya, melemahnya eh, detakan hati. Ya. Atau penyakit-penyakit yang membuat hati itu tidak berfungsi secara normal dari sisi medis. Maka dalam dalam kondisi yang seperti ini kebanyakan manusia sangat memperhatikan hatinya. Sehingga seseorang siap untuk mengeluarkan biaya yang besar, dana yang banyak, bahkan meskipun dia harus pergi ke luar negeri, ya, meninggalkan kampung halamannya. Apapun akan dia lakukan untuk menyembuhkan hatinya dari penyakitnya itu. Yang menimpanya secara fisik supaya hatinya bisa berfungsi secara normal dan di dalam kehidupannya dia tidak merasakan sakit. Tetapi sedikit sekali manusia yang mau bertanggung jawab kepada hatinya dari penyakit-penyakit hati secara maknawian. Secara maknawi. Penyakit-penyakit hati yang tidak menimpa fisik. Tidak menimpa secara fisik. Tetapi menimpa hati secara maknawi. Dari kekufuran kepada Allah. Kesyirikan kepadanya. Apa ini? Baik. Perkara-perkara yang berbau kebid'ahan di dalam agama Allah. Perkara-perkara kemaksiatan. Akhlak-akhlak yang jelek Sedikit sekali orang yang mau berobat dari penyakit hati yang seperti ini. Padahal inilah penyakit hati yang sangat berbahaya. Yang kecelakaannya bukan saja di dunia tetapi bahkan sampai di akhirat kelak. Ya. Kalau penyakit hati secara fisik puncaknya dia hanya akan mengalami kematian secara fisik. Dengan dia mati, wafat, selesai urusannya. Ya. Selesai urusannya, dia tidak akan lagi merasakan sakit hati itu. Ya. Penyakitnya secara fisik akan selesai. Tapi kalau penyakit hati yang bersifat maknawian, ini tidak akan selesai walaupun dia telah meninggal dunia. Bahkan dia harus mempertanggungjawabkannya di alam barzah dan sampai nanti di yaumil qiyamah di hari akhirat kelak di hadapan Allah tabaraka wa taala. Orang yang hatinya tertimpa oleh penyakit secara fisik bahkan kalau dia sabar dia mendapatkan pahala. Ya. Karena tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim kalau dia sabar melainkan akan dihapuskan oleh Allah tabaraka wa taala. Akan dihapuskan dosa-dosanya sehingga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Muslim Ma asab ma min ma min muslimin asabahu nasabun wala wasabun wala hammun wala haznun wala adhan wala ghammun hatta syaukatu yushakuha illa Allah bia min khatayah illa Allah bia min khatayah kata Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah seorang muslim menimpanya sebuah kesulitan, kepayahan, kegundahan, keguncangan, gangguan, kegundah gulanaan, bahkan duri yang menusuknya sekalipun melainkan Allah hapuskan dengannya kesalahan-kesalahannya. Kalau yang menimpa hatinya adalah penyakit secara fisik, kalau dia sabar bahkan akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan menghapuskan dosa-dosanya. Tetapi penyakit hati Penyakit hati yang bersifat maknawian, secara maknawi sebagaimana yang telah disebutkan, kekufuran kepada Allah, kesyirikan kepada Allah, mengada-ngada di dalam agamanya, berbuat kemaksiatan, kejahatan, sifat-sifat yang buruk yang dimurka oleh Allah tabaraka wa taala ini akan menyebabkan kecelakaan fid dunya wal akhirah. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang selamat hati dan jiwanya. Ya. Dia selamat membawa hatinya bertemu dengan Allah tabaraka wa taala dalam keadaan hatinya adalah qalbun salim. Ya. Hati yang tunduk kepada Allah, hati yang tunduk kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Hati yang dekat dengan Allah, hati yang selalu merindu kepada Allah tabaraka wa taala. Hati yang seperti ini yang yang akan sampai kepada surga Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Qaf ayat yang ke-31 sampai ke-35. Wa uzlifatil jannatu ghaira ba'id. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود Kata Allah di dalam ayat ini dan telah didekatkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa tidaklah jauh inilah yang kalian dijanjikan bagi setiap orang yang mau berpulang dan menjaga akan syariat Allah tabaraka wa taala yaitu orang-orang yang takut kepada Ar-Rahman kepada Allah yang Maha Pengasih dan dia datang kepada Allah dengan bin munib hati yang kembali kepadanya, hati yang tunduk kepada Allah. Kemudian dikatakan udkhuluha bisalam. Masuklah kalian dengan penuh keselamatan. Dzalika yaumul dzalika yaumul khulud. Itulah hari kekekalan. Lahum ma yasha'una fiha ladaina mazid. Ya. Mereka akan memiliki apa yang mereka kehendaki di dalamnya dan di sisi kami ada tambahannya. Nah, hati yang kembali kepada Allah, hati yang tunduk kepadanya, inilah yang akan selamat di sisi Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, kalau hati kita dipenuhi dengan kebaikan, kebaikan tauhid, kebaikan sunnah, ya, tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita akan dituntun oleh Allah kepada perkara-perkara yang baik. Ya. Kita akan diberi hidayah kepada perkara-perkara yang membawa kita semakin hari akan semakin baik. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-70. Kata Allah, "Ya ayyuhan nabi, qul liman fi aydikum minal, minal asra in ya'lamullahu fi qulubikum khairan yu'tihi in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma akhadha min mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum." Kata Allah, Katakan wahai Nabi. Wahai Nabi, kul katakanlah liman fi aidikum minal asra kepada para tawanan yang ada di tangan-tangan kalian. Iya'lamillahu fi kulubikum khairan jika Allah mengetahui bahwa di dalam hati kalian itu ada kebaikan. Ya. Jika di dalam hati kalian itu ada kebaikan, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Allah akan datangkan kebaikan pula dari apa yang Allah telah ambil dari kalian. Wa yaghfir lakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini turun mengenai para tawanan yang sempat ditawan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari kalangan kufar. Sebagian mereka mengatakan bahwa kami sebelumnya adalah orang-orang yang ingin tunduk kepada Allah. Di dalam hati kami ini ada kebaikan. Ya. Maka turunlah ayat ini yang mengatakan iya, lamillahu fi kulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Jika memang Allah mengetahui di dalam hati kalian itu ada kebaikan, Allah akan beri kalian kebaikan yang telah diambil dari kalian. Nah, maka hati yang baik, hati yang bersih, hati yang mengharapkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala akan diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan yang dicintai olehnya. Nah, sehingga kebaikan-kebaikan itu akan mendatangkan ketenangan. Ya. Sebab Allah yang mampu menurunkan ketenangan ke dalam hati seorang hamba. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fatih, ayat yang ke-18. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ta'khudunaha ya'khudunaha. Kata Allah di dalam ayat ini dalam surah al fath ayat yang ke-18 dan ke-19 Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin Sungguh Allah telah meridhai orang-orang yang beriman. Idh katah tahta syajarah. Ketika mereka itu membayatMu di bawah pohon. Bayan apa ini? Bai'atul Ridwan. Ya, di dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Ya. Kemudian kata Allah, fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu kebaikan yang ada di dalam hati mereka. Lantas bagaimana fa sakinata maka Allah turunkan ketenangan di dalam hati mereka ya. wa asabahum fathan qariba dan Allah akan akan mengganjari mereka dengan kemenangan yang sudah dekat waktunya wa maghanima katsiratan dan juga harta-harta rampasan perang yang mereka ambil. Ini menunjukkan bahwasanya hati yang dipenuhi dengan kebaikan ya hati itu akan diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan dan Allah pun akan menurunkan kepadanya ketenangan maka sangatlah penting bila seorang hamba memperhatikan hatinya karena hati itu adalah inti daripada kebahagiaannya baik dalam kehidupan dunia ini maupun di dalam kehidupan akhirat kelak. Orang-orang yang hatinya condong kepada kejelekan, gandrung kepada keburukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya jatuh ke dalam keburukan, kejelekan, bahkan penyimpangan sekalipun. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an mengenai kondisi yang telah kita sebutkan tadi. Allah menyatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum Tatkala mereka menyimpang, maka Allah me menyelewengkan mereka. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang hatinya cenderung kepada kejelekan, orang-orang yang cenderung kepada keburukan, orang-orang yang cenderung kepada penyimpangan, maka Allah akan selewengkan mereka. Ya. Allah akan jatuhkan mereka ke dalam kejelekan dan keburukan tersebut. Di dalam ayat yang lain, tadi dalam surah Saf ayat yang kelima, dalam ayat lain, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-127 Allah menyatakan Thumman sarafu sarafallahu qulubahum bi'annahum la yafqahun, qaumun la yafqahun. Kemudian mereka berpaling. Sarafallahu qulubahum, maka Allah memalingkan hati-hati mereka. Bi'annahum qaumun la yafqahun, dikarenakan mereka adalah kaum yang tidak mau memahami atau yang tidak mengerti. Nah, ini adalah dalil yang juga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang cenderung hatinya kepada kejelekan, keburukan, maka Allah akan memberikan kepada mereka kejelekan dan keburukan itu. Orang-orang yang hatinya cenderung kepada penyimpangan, maka Allah akan simpangkan mereka, Allah akan selewengkan mereka. Dalam ayat lain dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-75 dan 77 Allah menyatakan pada ayat yang ke-75 sampai ke-77 wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna walanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun di antara mereka ada orang-orang yang berjanji kepada Allah jika datang kepada kami dari keutamaannya maka niscaya kami akan bersedekah dan kami akan termasuk dari orang-orang yang saleh. Maka tatkala datang kepada mereka dari keutamaannya itu, bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Maka mereka bersikap yang bakhil dan mereka berpaling Kemudian apa akibatnya? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu. Ya. Maka Allah memberikan kepada mereka kemunafikan di dalam hati-hati mereka. Ya. Sampai hari mereka bertemu dengannya. Bima akhlafullaha ma wa'aduh wa bima kanu yakzibun. Disebabkan mereka telah menyelisihi janji mereka kepada Allah dan dengan sebab mereka telah berdusta. Ya. Maka sangatlah penting ya, di mana seorang hamba menjaga hatinya dan kebersihan jiwanya. Nah, tidaklah dia mengotori hatinya dengan hal-hal yang bisa menjauhkannya dari Allah. Nah, Sebab kalau hati itu sudah kotor, maka hati itu tidak lagi peka kepada kebenaran. Hati yang kotor tidak lagi peka kepada kebenaran. Sulit untuk memahami kebenaran. Sulit untuk mengerti kebenaran. Sulit untuk menghafal kebenaran. Karena hati itu adalah hati yang kotor hati yang dikotori dengan penyimpangan-penyimpangan, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Ya. Hati yang menyimpan simpanan-simpanan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, Allah fahamkan dia tentang agamanya. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah fahamkan dia tentang agamanya. Mafhumul hadis bahwa orang yang Allah inginkan kepadanya kejelekan, berarti Allah tidak akan fahamkan dia tentang agamanya. Ya. Nah, kalau kita ingin menjadi seorang yang mempunyai hati yang baik, ya, hati yang bersih, hati yang dekat dengan Allah, tuntutlah ilmu. Pelajarilah agamanya. Ya. Pelajarilah ayat-ayatnya. Pelajarilah Al-Quran. Pelajarilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga dengan ilmu itu kita akan menjadi lebih baik. Kita tahu mana hal-hal yang dicintai oleh Allah. Perkara-perkara yang bisa mendekatkan kita kepadanya dan menjauhkan kita darinya. Mana hal-hal yang akan membuat kita masuk ke dalam surganya dan dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Ya. Orang yang ingin baik yang ingin menjaga hatinya supaya hatinya bersih, hatinya cinta kepada kebaikan, hatinya gandrung kepada kebenaran, tetapi dia tidak mau belajar, maka orang yang seperti ini dia tidak akan mendapatkan maksud tujuannya. Ya. Bahkan yang lebih parahnya, sering sekali orang yang tidak mengerti tentang agama itu, dia menyangka bahwa dia telah berbuat baik, padahal hakikatnya dia telah berbuat yang yang buruk. Dia menyangka bahwa dia telah mengadakan perbaikan padahal hakikatnya dia telah mengadakan pengrusakan. Dia menyangka bahwa dirinya telah uh, dia penuhi dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah padahal dia telah penuhi dirinya dengan sesuatu yang justru dimurka oleh Allah. Ya. Minimalnya ya minimalnya Orang yang tidak punya ilmu itu terkadang terjauhkan dari hal-hal yang utama dan disibukkan dari, dengan hal-hal yang kurang utama. Karena dia tidak punya ilmu. Ya. Itu yang paling ringan. Dia terjauhkan dari hal-hal yang utama dan disibukkan dengan hal-hal yang kurang yang kurang utama. Itu minimalnya. Ya. Dan yang lebih parah adalah dia jatuh ke dalam kerusakan dalam keadaan dia menyangka bahwa dia dalam kebaikan. Makanya kata para ulama, al-jahil yufsid akthar mimma yuslih. Ya. Orang yang bodoh itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki atau sebagian ulama, sebagian ahlul ilm menyatakan al-jahil yufsid min haitsu yadhunnu annahu yuslih. Ya, al-jahil, orang yang bodoh itu, dia merusak dari arah yang dia menyangkanya bahwa dia telah melakukan perbaikan. Nah, bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Kahf telah menyatakan hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya. Maukah kami beritakan kepada kalian mengenai orang-orang yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, amalan mereka telah sia-sia di dalam kehidupan dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ya. Di antara penafsiran ayat ini ada yang mengatakan bahwa ayat ini bermaksud kepada al-khawarij. Ya. Kepada ahli bidah. Kenapa mereka seperti itu? Ya. Dikarenakan mereka berangkat dari kebodohan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan mengenai orang-orang khawarij, hudatsaul asnan, sufaha al ahlam, orang-orang muda yang bodoh pandir pikirannya. Nah, karena berangkat dari kebodohan mereka sehingga mereka menilai sesuatu dianggapnya baik padahal buruk, ya. Dianggapnya buruk padahal baik. Sampailah pada tingkat di mana mereka mengkafirkan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang mulia seperti sahabat yang mulia seperti Ali bin Abi Thalib mereka kafirkan. Sahabat yang mulia seperti Abu Musa al Ashari mereka kafirkan. Sahabat yang mulia seperti Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in mereka kafirkan karena pemahaman mereka yang keliru, ya, yang bodoh tentang ayat Al-Quran. Khwan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita ingin hati kita ini menjadi hati yang bersih, hati yang dekat dengan Allah, hati yang dipenuhi dengan kebaikan, hati yang gandrung kepada kebenaran, isilah dia dengan ilmu. Jangan biarkan hati kita menjadi hati yang bodoh. Ya. Jangan biarkan hati kita menjadi hati yang kosong dari pengetahuan tentang agama Allah Ta'ala. Ya. Karena orang yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, yufakihu hufidin, Pastilah Allah pahamkan dia tentang agamanya. Nah, ini hal yang pertama. Kemudian Hal yang kedua adalah zikrullah taala yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu mengingat Allah. Hati yang merasa tenang dengan zikirnya kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Dengan ibadah kepada Allah dengan menyebut namanya, dengan menyebut sifatnya yang mulia, yang maha tinggi. Orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran melalui firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub Alladzina amanu wa amilu salihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Ini dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28 dan ke-29. Allah menyatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ya. Orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa tenang dengan zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah itu hati-hati manusia akan menjadi tenang? Naam. Alladzina amanu wa amilus salihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tuba lahum, kebahagiaanlah bagi mereka. Ya, sebagian menafsirkan tuba itu adalah sebuah pohon di dalam surga. Ya. Tuba lahum. Ya wa husnu ma'ab dan itulah tempat berpulang yang terbaik. Naam. Zikir kepada Allah, mengingat Allah tabaraka wa taala akan mendatangkan ketenangan ke dalam hati dan jiwa kita. Membuat kita semakin dekat dengan Allah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik sebagaimana Allah tabaraka wa taala akan memberikan kehidupan yang buruk kepada siapa yang berpaling dari mengingat Allah tabaraka wa taala bukankah Allah menyatakan di dalam surah Thaha ayat ke-123 dan 124 famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa Barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhil wala yashqa. Maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku maka dia akan mendapatkan kehidupan yang binasa. Nah. Maka mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, dengan berzikir, dengan beribadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah adalah perkara yang bisa memperbaiki hati kita sehingga hati kita akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kemuliaan dan akan semakin dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Di dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu ma bainahum illa nazalat alaihim as sakinah wa ghashiyatuhum ar rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu faman waman bata'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh kata Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah berkumpul suatu kaum pada salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yatluna kitab Allah yang mereka membaca kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum dan mereka mempelajarinya di antara mereka maka perhatikan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia ini. Ada empat hal beliau sebutkan. Ya. Yang pertama kata beliau nazalat alaihi musakina ya. Turun kepada mereka ketenangan. Ya. Wa humur rahmah. Dan mereka akan diliputi oleh rahmah. Ya. Oleh kasih sayang Allah yang ketiga wahafat alaihimul malaikah dan para malaikat itu akan mengelilingi mereka. Wadakarohumullahu fi Yang keempat adalah Allah akan menyebut-nyebut mereka pada orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikatnya. Nah, empat kemuliaan bagi orang yang membaca, mempelajari kitabullah, ya mereka berkumpul di dalam masjid untuk membaca dan mempelajari kitabullah. Ya, turun kepadanya ketenangan. Kemudian diliputi oleh, oleh rahmah. Ya, kemudian turun kepada mereka ke, kepada mereka atau mengelilingi mereka para malaikat dan mereka disebut-sebut oleh Allah di tengah-tengah orang-orang yang berada di sisinya, yaitu para malaikat yang ada di sisinya. Nah, maka khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Zikir kepada Allah itu akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Kalau kita lupa sama Allah, kita gampang sekali digoda oleh syaitan. Ya, ada syaitan yang suka men mencuri dan mencari kesempatan dia muncul di dalam hati kita untuk membisikkan kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan. Kalau kita lupa dari Allah, jarang zikir, ya. jarang mengingat Allah, ya. apalagi jarang ibadah kepada Allah, gampang sekali kita akan dijerumuskan oleh oleh syaitan ke dalam perkara-perkara yang dimurka oleh Allah taala. Nah, Allah telah menyebutkan di dalam surah An-Nas yang semua kita insya Allah hafal. Qul a'udzu rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, Alladhi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kata Allah, katakanlah, aku berlindung dengan penguasa manusia, raja manusia, sesembahan manusia, dari kejelekan al-waswas al-khannas, ya. bisikan-bisikan al-khannas. Ya. Sebagian menyebutkan bahwa ini adalah nama syaitan. Ya. Al-khannas yang bagaimana? Alladzi waswisu sufi sudurin nas. Yaitu yang membisik bisikan ke dalam dada manusia berbagai kejelekan, berbagai keburukan. Ya. Minal jinnati wan nas, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Maka mengingat Allah, beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya akan menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam hati kita ini. Ya. Dan kalau kita melihat kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mempunyai al-azkar, zikir-zikir, doa-doa, wirid-wirid yang biasa dibaca dibaca oleh beliau mulai dari bangun tidur sampai akan tidur kembali. Nah, apakah kita sudah menghafal zikir-zikir tersebut? Sehingga setiap waktu, setiap harinya kita membasahi lisan kita dengan zikir-zikir yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semuanya itu akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ya. Dan akan terlindungi dari godaan-godaan syaitan, kejahatan-kejahatan para makhluk. Nah. Ya. Zikir bangun tidur. Ya. Kemudian zikir ketika seorang akan sholat malam. Ya, kemudian melaksanakan sholat malam, sholat witir, kemudian qobliyah subuh, kemudian sholat fajar, Ba'da salatil fajar ada zikir ba'da salah, lantas azkar sabah dan zikir dalam seharian sampai kemudian ada zikir pada sore hari sampai pada akhirnya zikir akan akan tidur. Nah, semua itu diajarkan oleh Nabi saw Alaihi Wasallam supaya kita dekat dengan Allah. Hati kita ini hati yang dipenuhi dengan kebaikan yang ingat sama Allah, yang cinta kepada kebaikan dan gandrung kepada kebenaran. Dan kita terlindungi dari berbagai kejelekan-kejelekan syaitan. Dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan kebaikan isinya, ya, membuat kita semakin dekat dan semakin pasrah kepada Allah Taala. Nah, Khwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah ini yang kedua yaitu masalah al-adhkar dan di antara al-adhkar yang tidak boleh kita lupakan dalam seharinya sebagai seorang muslim yang baik yang mengharapkan kebaikan hati dan jiwanya yaitu qiraatul Quran. Apa itu? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, Al-Quranul Karim. Yang dengan membacanya kita mendapatkan pahala sekian banyak dari Allah. Satu hurufnya berapa? Sepuluh pahala. Ya, padahal kita membaca dalam satu ayat itu ada berapa huruf? Pahala yang berlipat ganda. Bahkan membuat kita semakin dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qiraatul Quran. Ya. Alangkah malunya kita kepada Allah sebagai seorang muslim. Dalam sehari tidak pernah kita sama sekali menyentuh mushaf Al-Quran. Ya. Katanya kita mengharapkan kebaikan dari Allah tetapi kita tidak mau memperhatikan Al-Quranul Karim. Al-Quran hanya pajangan saja di dalam rumah kita. Bagaimana kita akan dikatakan sebagai muslim yang baik? Mukmin yang sejati. Ya. Ternyata dalam membaca Al-Quran, kita tidak memperhatikan. Bahkan dalam sehari saja, sama sekali kita tidak mempedulikan Al-Quran. Ya, sehari itu ada 24 jam ya, kita gunakan dengan berbagai kesibukan kita, ya pekerjaan kita, aktivitas kita, wal, dan tidak sekalipun kita menyentuh Al-Quran. Al-Quranul Karim yang apabila kita membacanya akan membuat hati kita menjadi tenang. Apabila kita membacanya akan membuat kita semakin takut kepada Allah. Yang apabila kita membacanya akan membuat kita semakin merindu kepada Allah tabaraka wa taala apabila kita membacanya penuh dengan keimanan. Pernahkah kita mengambil mushaf ya. di tengah malam yang gelap gulita? Di tengah-tengah manusia sedang terlelap dalam tidur mereka. Lantas kita bangun beribadah kepada Allah, di antaranya mengambil Al-Qur'anul Karim. Lantas kita membukanya, kita membacanya dengan penuh keimanan kepada Allah kecintaan kepada Allah lantas kita meneteskan air mata karena kita membaca Al-Qur'an itu. Ya. Cobalah lakukan hal-hal yang positif. Zikir-zikir yang mengingatkan kita kepada Allah seperti ini. Membaca Al-Qur'an di tengah e, kegelapan malam, di tengah-tengah manusia sedang terlelap dalam tidur mereka, kita membaca melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan penuh keimanan dan kecintaan kepada Allah, mengharapkan RidhoNya bahkan kalau bisa sampai kita meneteskan air mata karena takut kepada Allah, ya, takut kepada api nerakanya, dan mengharapkan ridhonya, maka insya Allah kalau kita bangun di pagi harinya kita akan mendapatkan hati kita dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah, keimanan yang kuat kepadanya, hati yang rindu kepada kebaikan. Nah, khawanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula hal yang semestinya kita perhatikan di sini terkait dengan masalah zikrullah hendaknya kita di dalam setiap hari itu memulai dengan pasar akhirat sebelum kita masuk ke dalam pasar dunia. Pasar akhirat yang dimaksud adalah di pagi hari sebelum kita berangkat kepada aktivitas pekerjaan kita. Kita sibukkan diri kita dengan zikir kepada Allah Tabaraka taala ya. setelah kita melaksanakan sholatul fajr ya, maka gunakanlah waktu kita untuk banyak berzikir kepada Allah ya. azkar sabah yang yang telah diajarkan oleh Nabi saw Alaihi Wasallam yang isinya penuh dengan kebaikan ya ada sayyidul istighfar di dalamnya ada ucapan A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq Ya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua kejahatan yang telah diciptakannya yang akan melindungi kita dari kejahatan-kejahatan makhluk. Ya. Setelah itu, ketika matahari terbit, ya, maka kita sholat dua rakaat. Ya. Kalau kita menggunakan waktu zikir itu berada di dalam masjid, ketika matahari terbit kita sholat dua rakaat yang nilainya seperti nilai haji dan umrah. Nah, Khawanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu kita berangkat kepada aktivitas pekerjaan kita sehari-harinya. Maka dengan demikian kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala meluruskan kehidupan kita. Mengarahkan kita kepada kepada kebaikan. Diberinya kita barokah di dalam hidup kita. Ya. Nah, karena kita meminta kepadanya. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi kulli sabah ba'da salatil fajr. Doa yang ma'ruf Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat yang kedua, warizqan tayyiban dan rezeki yang baik. Yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbala dan amalan yang diterima di sisimu ya Allah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setiap harinya membaca doa ini ba'dal fajr. Ya, memulai hari dengan meminta kebaikan, meminta ilmu yang bermanfaat sehingga seorang muslim dalam setiap harinya dia harus mengambil bahagian dari ilmu. Dengan apa yang dia mampu? Ya. Yang mampu dengan membaca dia membaca, yang mampu dengan mendengarkan radio dia mendengarkan radio, yang mampu dengan melihat media yang lainnya maka dia melihat media yang lainnya yang penuh dengan kebaikan. Ya, sekarang ini banyak sekali media kebaikan. Dia ambil bahagiannya dari ilmu supaya dia punya ilmu yang bermanfaat di dalam setiap harinya. Ya. Yang akan meluruskan jalannya, yang akan mendekatkannya kepada ridha Allah. Kemudian dia meminta rezeki yang baik. Rezeki yang baik pun butuh ilmu sehingga dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan semoga dia dimudahkan oleh Allah dengan pertolongannya untuk mendapatkan rezeki yang halal itu. Ya. Nah, Kemudian amalan mutakabbala dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini al-azkar, ya. Kemanfaatannya besar, kegunaannya besar dan semakin membuat seorang hamba akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga yaitu seorang hamba selalu berupaya mengharapkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Mempunyai hati yang selalu ingin tunduk kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia harus tanamkan itu di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Karena dengan keinginan untuk tunduk kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dipenuhi dengan rasa iman kepada Allah dan Rasulnya, itu yang akan membuat mereka diberi hidayah oleh Allah, sehingga hatinya akan diberi petunjuk oleh Allah. Kalau dia menuntut ilmu, ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah. Kalau dia mencari rezeki, rezeki itu akan diberikan yang halal kepadanya, yang baik kepadanya. Kalau dia beramal, dia akan diarahkan kepada amal yang akan diterima oleh Allah. Nah, di dalam surah Muhammad ayat yang ke-17 Allah menyatakan walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang menginginkan petunjuk zadahum hudan. Allah tambahi kepada mereka petunjuk wa atahum taqwahum dan Allah akan akan berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11 Allah menyatakan wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman percaya kepada Allah, Allah akan tunjuki hatinya. Nah. Kemudian perkara yang keempat Termasuk hal yang bisa menjaga dan memperbaiki hati kita adalah al-iktida wa ta'assi bi ahli salah wal khair. Ya. Mencontoh, meniru orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dan yang paling utama di antara mereka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsira." Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu bagi orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah hari akhir dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh beliau alaihi salatu wassalam. Meniru dan mencontoh beliau. Ya, Al-iktida di ahli khair akan membuat kebaikan yang ada pada mereka itu datang kepada kita. Ya. Meniru dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita meniru dan mencontohnya? Karena kita mencintainya dan rasa cinta kita kepadanya sehingga membuat kita mencontohnya dan menirunya akan mendatangkan kebaikan. Ya. Akan mendatangkan petunjuk dari Allah. Nah, dan jangan dikira bahwa perkara-perkara lahiriah itu tidak punya pengaruh kepada perkara-perkara batiniah. Mencontoh orang yang baik akan membuat kita semakin baik. Sebagaimana kalau kita mencontoh orang yang jelek, yang jahat, yang buruk, akan membuat kita jatuh ke dalam kejelekan dan keburukan. Ya. Maka pada umumnya orang yang secara lahiriahnya ya, mengidolakan orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk dari kalangan kufar, ya, atau musyrik, musyrikin, atau para fasakoh orang-orang fasik. Maka yang akan terjadi pada dirinya adalah kejelekan dan keburukan. Dia akan meniru bahkan sampai pada tingkat hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk. sehingga mencontoh kebaikan dari orang-orang yang baik akan membuat hati kita semakin baik. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan di dalam perkara mengenai salat. Ya, kata beliau, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat atau min iqamatis salat wala takhtalifu aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Ya. Luruskan saf kalian. Karena meluruskan saf itu termasuk menyempurnakan salat, kesempurnaan salat dan janganlah kalian berselisih. Karena e, janganlah kalian berselisih atau Allah akan memperselisihkan hati di antara kalian. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kedekatan kemudian kesamaan, keselarasan secara lahiriah akan memperbaiki hati. Sehingga apabila seorang tidak mau meluruskan sofnya, memperbaiki sofnya, akan membuat hatinya berselisih dengan yang lainnya. Nah, maka hendaklah kita meniru orang-orang yang baik, mencontoh orang-orang yang baik, ahlul khairi wassalah terutama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang bisa kita contoh, kita contoh dari Nabi Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat beliau, radhiyallahu anhum, ya, orang-orang yang mulia, orang-orang yang utama, orang-orang yang telah diridhai oleh Allah, ya, radhiyallahu anhum wa radhuan, kata Allah, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Para sahabat itu sangat meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Bakar pernah menyatakan kalau seandainya aku meninggalkan satu dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya aku akan menyimpang. Ya. Bahkan Abdullah bin Umar adalah orang yang sangat meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam perkara-perkara yang sifatnya jibiliyah, tobi'iyah, ya. seperti mengikuti bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam singgah di sebuah tempat dan berputar di tempat itu lantas kencing di sana. Dia mengikuti Rasulullah dengan melakukan hal yang sama. Karena kecintaannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Anas bin Malik dia tidak menyukai sebuah makanan yang disebut dengan duba. Tetapi ketika dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai makanan itu, maka mulai saat itu dia mencintainya, menyukainya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu kata para ulama, kalau seorang melakukan amalan-amalan jibiliyah, ya adat istiadat kebiasaan sebagai manusia biasa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam rangka karena dia cinta kepada Nabi alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Contohnya seperti seseorang memakai al-imamah, memakai sorban. Memakai sorban itu adalah kebiasaan, min adatil Arab, kebiasaan Arab. Ya. Bukan sebuah sunnah yang sifatnya tasyri', ya pensyariatan. Kata para ulama itu adalah min adatil Arab. Seperti yang dikatakan oleh Imam ash shawqani dan juga pendapat dari guru kami Asy-Syaikh Mukbil rahimahullah Ya, memakai sorban adalah perkara kebiasaan saja. Tapi kalau seorang memakai sorban itu dalam rangka iktidaan bin Nabi, mahabbatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka meniru atau cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa ma'jur bimahabbatihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dia dia akan mendapatkan pahala disebabkan dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Khwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka mencintai ahlul khair wa ahlus salah akan mendatangkan kebaikan dan kesolihan kepada diri kita sehingga kita akan semakin menjadi lebih baik ya, akan semakin mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian hal yang kelima sudah masuk waktu. Hah? 12.15. Belum masuk ya? Hal yang kelima yaitu melihat kepada nas-nas Al-Quran ataupun kepada hadis-hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yang mengandung peringatan-peringatan Allah dan peringatan-peringatan Rasulnya sallallahu Alaihi Wasallam, baik masalah surga ataupun masalah neraka. Demikian pula perkara-perkara yang membuat hati kita semakin lembut, semakin mengingat Allah Taala. Nah. nah. Di dalam Al-Quran yang mudahnya ya, Mungkin kita bisa baca surah Juz Amma. Ya. Surah Juz Amma yang ada pada juz yang ke-30 dari Al-Quran. Rata-rata surahnya mengandung peringatan-peringatan tentang hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat. Ngerinya api neraka. Dan juga menceritakan bagaimana indahnya surga. Nah, kalau seorang seorang hamba sering membacanya, ya melihatnya dengan tafakur, dengan tadabur dengan mengerti apa yang dia baca, diresapi dan disertai dengan keimanan kepada Allah dan mengharapkan ridhonya, maka itu akan memperbaiki hati kita, akan melembutkan jiwa kita. Nah, makanya kalau membaca Al-Quran, usahakan jangan sekedar hanya membaca begitu saja. Ya, terutama yang misalnya tidak mengerti bahasa Arab, hendaknya dia membaca Al-Quran dengan melihat terjemahannya. Dia baca ayatnya, dia lihat terjemahannya. Apa yang dimaksud dari ayat ini? Ya, dia resapi. Ya. Maka kalau dia membaca ayat-ayat yang terkait dengan Yaumil Qiyamah, dia akan mendapatkan kengerian-kengerian yang luar biasa. Nah, belum lagi Allah berbicara tentang api nerakanya. Demikian pula kenikmatan-kenikmatan surga yang membuat seorang hamba semakin merindu untuk masuk ke dalam surga. Semua ini akan mendatangkan keimanan kepada Allah tabaraka wa taala, ya, kepada Rasulnya. Hati kita akan semakin tunduk kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah. Demikian pula dengan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandung kelembutan-kelembutan jiwa. Ya. Kita diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang kondisi dunia ini. Ya. Banyak hadis-hadis yang berbicara seperti itu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Seperti misalnya ketika Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim beliau menyatakan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Demikian pula seperti sabda beliau dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang pengembara jalanan. Hanya sekedar singgah saja. Ya, yang tidak akan berlama-lama di dalamnya sehingga dia mengambil hajatnya dari dunia ini sekebutuhannya saja, tidak lebih daripada itu. Demikian pula seperti hadis Abdullah bin Abbas dalam riwayat Al-Bukhari riwayat Al-Bukhari dan Muslim di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan laukana libni Adam wadian, min mal labtagha salisan. Kalau seandainya anak Adam itu punya dua lembah emas dari tanah, e, dari dua lembah emas dari harta, ya. dua lembah emas dari harta, labtagha salisan. Niscaya dia akan masih menginginkan yang ketiga. Ya. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab dan tidak ada yang bisa memenuhi rongga rongga perut dari seorang anak Adam melainkan hanya tanah. Ya. Artinya kalau sudah disumpal dengan tanah yaitu dia sudah sudah mati, sudah wafat, sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, barulah dia akan berhenti untuk rakus kepada dunia. Wa yatubullahu ala man dan Allah akan menerima taubat dari siapa yang mau bertaubat. Nah, Ya, dan masih banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita untuk kita akan semakin baik, untuk kita semakin baik, semakin dekat dengan Allah. Nah, mengarahkan kita kepada kemuliaan-kemuliaan dan kehormatan-kehormatan, penjagaan diri daripada hal-hal yang buruk. Seperti misalnya hadis Abdullah hadis Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di mana pernah sekumpulan manusia dari kalangan Ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dan tidaklah seorang di antara mereka meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam melainkan beliau memberinya sampai habis apa yang beliau punya. Lantas beliau mengatakan kepada mereka, ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum. Kebaikan yang aku punya tidak pernah aku simpan dari kalian. Lantas beliau memberikan arahan yang luar biasa. Ya. Arahan yang apabila seorang muslim mau mengamalkannya dan menjadikan sebagai pedoman di dalam hidupnya, pastilah dia akan menuju kepada kebaikan. Yaitu kata beliau, wa innahu man yasta'fif yu'iffuhullah. Dan sungguhnya barang siapa yang mau menjaga kehormatan dirinya, dia akan dijaga kehormatan dirinya oleh Allah. Sehingga dia tidak mudah untuk meminta-minta kepada orang lain, melunturkan air mukanya, merendahkan dirinya hanya untuk meminta-minta kepada belas kasihan orang lain. Wa yasta'fif yu'iffuhullah. Barang siapa yang mau menjaga kehormatan dirinya, pastilah dia akan dijaga kehormatan dirinya oleh Allah. Akan diberi kekuatannya oleh Allah. Nah, Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Orang yang mau sabar niscaya dia akan diberi kesabaran itu oleh Allah. Ya. Seberat apapun masalahnya kalau dia mau sabar kata Nabi, Allah akan beri dia kesabaran. Ya. Wa may yastaghni Dan barang siapa yang mau mencukupkan diri ya, Mau mencukupkan diri niscaya dia akan diberi kekayaan oleh Allah. Nah, tidak rakus kepada dunia. Tidak tamak kepada apa yang ada di tangan manusia. Maka dia akan diberi kekayaan oleh Allah, kecukupan hati, kecukupan jiwa, kekayaan jiwa. Kemudian kata beliau, walan tu, walan yu'ta ahadun ataan khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seorang diberi oleh Allah dengan sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Nah, apabila seorang hamba membaca hal-hal yang seperti ini, hatinya akan semakin baik. Dia akan terarah. Dia akan mempunyai kemuliaan, kehormatan hatinya tidak tidak mudah tunduk kepada manusia karena mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. hatinya tidak mudah terpengaruh oleh berbagai kekayaan atau pemberian oleh manusia sebab dia yakin waman yastaghni yughnihillah barang siapa yang merasa cukup dia akan diberi kekayaan oleh Allah ya, sebelumnya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan waman yasta'fif yu'iffuhullah barang siapa yang mau menjaga kehormatan dirinya dia akan dijaga kehormatan dirinya oleh Allah ya waman yatasabbar yusabbirhullah Barang siapa yang mau sabar pasti dia akan disabarkan oleh Allah. Wa may yastaghni yughnihillah dan barang siapa yang mau merasa cukup akan dicukupkan oleh Allah. Walan yu'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seorang diberi dengan sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Naam. Khawani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, juga pernah mengingatkan seperti sabda beliau dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Al Bukhari, "Lau ta'lamu nama a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Jika seandainya kalian mengerti apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, hati kita kalau sering membaca ayat-ayat Al-Quran, mentadaburinya, memikirkannya, memahaminya, meresapinya, dia akan terarah kepada kebaikan. Demikian pula membaca hadis-hadis tuntunan-tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dari beliau, hati kita akan semakin dekat kepada kebaikan dan cinta kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Baik, Ini yang keberapa? Yang keenam. Yang kelima ini ya. Yang keenam Yang keenam adalah seorang hamba menjaga dirinya dari berbagai macam fitnah yang akan menjauhkannya dari Allah tabaraka wa taala. Ya. Menjaga dirinya dari berbagai macam fitnah yang akan menjauhkannya dari Allah subhanahu wa taala. Keonaran, keributan, kekacauan, perselisihan, pertikaian, ya, gonjang-ganjing, ya, yang di dalamnya terdapat berbagai ghibah, namimah, bahkan pembunuhan, peperangan di antara kaum muslimin, kaum mukminin. Ya. Bahkan sebagian yang membawa kepada kekafiran, kepada kesyirikan kepada Allah tanpa disadari oleh orang yang tenggelam di dalam fitnah itu. Maka menjauhkan diri daripada fitnah akan menjaga kita dan menjaga hati kita agar bersih bersih dari berbagai macam perkara-perkara yang akan mengotorinya. Ya. Sebab fitnah itu kalau sudah terjadi, seorang hamba akan dijauhkan oleh Allah bila dia menyibukkan diri dengannya, tenggelam di dalamnya. Apalagi kalau dia menyikapinya dengan cara yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak terbimbing dengan ilmu. Makanya Nabi sudah mengingatkan seperti hadis yang kita sebutkan tadi malam. Hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad dalam riwayat Abi Daud Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Inna sa'id laman junnibal fitan. Beliau ulangi tiga kali. Inna sa'id laman junnibal fitan. "Inna sa'id laman junnibal fitan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah, kata beliau. Nah, demikian pula dengan hadis Abi Sain Al-Khudri ya, dalam riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi alihi wasallam sudah mengingatkan kata beliau yushiku ayyakuna khaira ma ayyakuna khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatr yafirru bidinihi minal fitan ya. kata beliau alaihi salatu wassalam hampir-hampir bahwa sebaik sebaik-baiknya harta seorang muslim itu adalah ghanamun yaitu kambingnya yatba'u biha sya'fal jibal wa mawaqi'al qatr yang dia membawa kambingnya itu untuk mencari pucuk-pucuk gunung dan tempat-tempat turunnya hujan yafirru bidinihi minal fitan dia lari menyelamatkan agamanya daripada fitnah menjauh dari fitnah Ya, menjauh dari keonaran, keributan, kekacauan yang barangkali di dalamnya ada berbagai pembunuhan, ya. Bahkan mungkin peperangan di antara dua kelompok dari kalangan mukminin muslimin. Ya. Terjadi di dalamnya pertikaian, perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Terjadi berbagai keonaran dan keributan yang tak lepas dari berbagai perbuatan-perbuatan dosa. Maka itulah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga kita telah sebutkan riwayat yang lain ya. e, tadi saya katakan riwayat Muslim yang benar adalah dalam riwayat Al Bukhari. Dalam riwayat lain beliau mengarahkan barang siapa yang punya onta maka dia sibuk dengan ontanya, barang siapa yang punya kambing dia sibuk dengan kambingnya, barang siapa yang punya tanah maka dia sibuk dengan tanahnya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak punya onta, tidak punya kambing, tidak punya tanah? Maka dia pergi mengambil pedangnya dan dia patahkan bagian tajamnya, kemudian dia cari selamat. Jika dia mampu untuk selamat daripada fitnah itu. Nah, Khwan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah. Maka inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan di dalam pertemuan yang pertama ini terkait dengan masalah kiat-kiat dalam menjaga hati. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan hati kita sebagai hati yang bersih, hati yang baik, hati yang selamat, hati yang cinta kepadanya dan tunduk kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Untuk season ini kita cukup cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan ba'da zuhur setelah melaksanakan salat zuhur saya sudahi dulu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.